Disebutkan ada lima kriteria. <clears throat> Yang pertama yakuna akilan Dia seorang yang akil yang mudah memahami segala sesuatu dengan benar atau cepat memahami ketika dijelaskan kepada dia. Lawannya adalah ahmak Yang kedua ayakuna hasanal khuluq. <clears throat> Akhlaknya baik. Memiliki akhlakul karimah ini merupakan asas sifat yang sangat mendasar setelah prinsipnya, setelah keimanannya, setelah akidahnya. Lawannya adalah sayyul khuluq. Orang yang buruk akhlaknya. Jangan bersahabat dengan orang-orang yang jelek akhlaknya. Yang ketiga ayyakuna ghairu fasiqin. Dia bukan orang yang fasik. Bukan ahli maksiat yang dikenal dengan tindakan besar-besar. Maknanya dia seorang yang saleh yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, semangat beribadah kepada Allah, semangat beramal saleh, bukan orang yang fasik. <clears throat> Sebab orang yang fasik akan merusak agama kita juga merusak akhlaknya kita. Yang keempat adalah ayakuna ghairu mubtadi'in dia bukan orang yang sesat bukan mubtadi' bukan ahli syubhat bukan ahli fitnah maknanya dia seorang sunni salafi Ayakuna sunniyan salafiyah Manhajnya salaf Akidahnya salafiyah Ini asas pula warahmatullahi wabarakatuh Poin yang keempat ini yang belum dari Yang kelima Ayakuna ghaira harisin ala dunia Dia bukan orang yang ambisius dunia Berarti dia adalah seorang yang bisa menempatkan dunia pada porsinya. Orang yang sederhana dalam perkara dunianya, zuhud dalam perkara dunianya, yang menggunakan dunianya untuk perkara akhirat hanya menjadi dunia halal. Ambisius dunia akan membawa kita kepada kehancuran dan kesengsaraan. <clears throat> Baik. Seperti yang dijanjikan semalam, kita akan merinci poin keempat dari sifat sahabat kita yang layak dijaga sebagai sahabat karib. Dia seorang sunni salafi. Jangan bersahabat, jangan bermajelis dengan seseorang yang sesat. Baik yang sudah difonis sebagai mudadir dengan ragam pemahamannya atau dia belum dikode sebagai tadi, namun banyak syubhatnya, banyak pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Begitu pula ahli fitan, seseorang yang banyak memunculkan fitnah, menebarkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, terutama fitnah di kalangan al-sunnah al-sunnah Disebutkan oleh para ulama terkait dengan orang yang menyimpang ini. Dua. Ya. Hai. Bagaimana suara dan Tapi barakallahu. Disebutkan oleh para ulama terkait dengan suhbatul mubtadi' Dikatakan amal mubtadi' fa fi suhbatihi bala'un khatir wa syarrun mustatir. Adapun seorang mubtadi, seorang ahli bid'ah, orang yang menyimpang bersahabat dengannya bersahabat dengan orang semacam ini padanya ada bala yang membahayakan musibah yang sangat membahayakan dan kejahatannya, kejelekannya sangatlah menyebar. فالمبتدع أشد خطرا وأعظم ضررا من الفاسد Sebab seorang mubtadi, seorang ahli bid'ah Orang yang sesat pemahamannya Itu lebih berbahaya Dan lebih besar kemadorotannya Dibandingkan dengan orang yang fasik Dikarenakan seorang mubtadi dia akan berupaya menyamarkan bid'ahnya, menyamarkan pemahaman-pemahaman sesatnya dengan baju kebenaran tadi. Ya, yang batil dibungkus dengan perkara yang hak, seolah-olah itu perkara yang benar. Padahal di dalamnya penuh dengan penyimpangan dengan kebesaran. Dan juga biasanya barakallahu seseorang yang mubtadi ini wahirnya nampak seperti orang yang soleh. Wahirnya nampak seperti orang yang soleh, nampak guratan-guratan kewalian Tapi amaliyahnya menyimpang, akidahnya menyimpang. Sementara yang fasik, wahirnya penampilannya murka ini yang bikin samar sehingga banyak orang mengira menduga yang fasik itu lebih berbahaya daripada al-mubtadi. pada dalam Islam justru yang lebih berbahaya adalah mubtadi yang punya pemahaman yang sesat. disebutkan oleh Sufyan Thawri rahimahullah belum menyatakan bahwasanya iblis bahwasanya iblis lebih mencintai sahibul bid'ah dibandingkan dengan yang fasik sebab orang yang mubtadi yang menyimpang dia merasa di atas kebenaran sulit bagi dia untuk bertaubat kepada Allah sementara yang fasik merasa dirinya kotor merasa dirinya hitam sehingga lebih mudah mendapatkan taufik dari Allah untuk bertobat kepada kepadanya. Iblis lebih menyukai ashabul bidah. Eh, Ikhwan masalah ini sudah menjadi prinsipnya kaum salaf. Dimasukkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah mereka yaitu larangan bermajelis, larangan duduk-duduk, larangan bersahabat dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Anda bisa lihat pernyataan Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah dalam kitab beliau aqidat Salaf Ashabul Hadith ketika menyebutkan ciri-ciri Ahlus Sunnah disebutkan bahwa ciri-ciri Ahlus Sunnah adalah sangat-sangat membenci Ashabul Ahwa'i wal Bi'ah menjauh dari mereka tidak bermajlis dengan mereka tidak berjalan dengan mereka tidak mendengarkan ucapannya mereka, memboikot mereka, menghinakan mereka, tidak ada. Itu justru merupakan ciri khasnya Ahlus Sunnah. Al-Imam Ibnu Abi Zamanin Ibnu Abi Zamanin dalam bukunya Usul Sunnah beliau menjelaskan lam yazal ahlu sunnah ya'ibuna ahlal ahwa al-mudillah wa yanhauna an mujalasatihim wa yukhawifuna fitnatahum wa yukhbiruna bi khalaqihim wa la yarawna dhalika ghibatan kata beliau terus menerus lam yazal terus menerus ahlu sunnati wal jamaah mereka menyebutkan aibnya ahlul ahwa yang menyesatkan melarang kaum muslimin bermajlis dengan mereka, menakut-nakuti kaum muslimin dengan fitnah mereka, member memberitakan kepada kaum muslimin bagaimana nasibnya ahlul bid'ah nanti dan itu tidak dianggap riba, tidak dianggap mencaci atau maki. Lihat telah yazal. Berarti ini sudah uh, merupakan akidah prinsipnya sunnah dari masa ke masa turun temurun dari mulai zamannya salah salih para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in sampai zamannya beliau, sampai sekarang, sampai yang berkiamah nanti. Tidak bakal berhenti, tidak bakal uh, pudar, tidak bakal berubah prinsipnya satu ini dilarang keras bermajelis bersahabat dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Barakallahu. Abdillah itu terbukti dengan pernyataan salafun salih para imam. Banyak diriwayatkan dari ulama-ulama kita yang terdahulu larangan-larangan bermajelis dengan ahlul bid'ah. Saya bawakan supaya dipahami betapa para ulama kita begitu keras larangan mereka bersahabat dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah itu menunjukkan betapa mengerikannya, betapa fatalnya penyimpangan-penyimpangan dan fitnahnya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Diriwayatkan dari Fubail bin Iyad rahimahullah beliau menyatakan man jalasa ma'a sahibi bid'atin fahdharu wa man jalasa ma'a sahibil bid'ati lam yu'qal hikmah Siapa saja yang bermajelis dengan sahibul bid'ah tahdir dia. Tahdir dia. Peringatkan umat dari dia. Siapa saja yang bermajelis dengan sahibul bid'ah tidak akan mendapatkan hikmah tidak akan dikasih anugerah hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menjelaskan ahlul bid'ah la yanbaghi li ahadin an yujalisahum wa la yukhaliluhum ahlul, ahlul bid'ah kata beliau tidak sepantasnya bagi siapapun majelis dengan mereka atau bergaul dengan mereka atau bergaul dengan mereka disebutkan juga barakallahu fikum riwayat-riwayat yang lain dari para ulama sebelumnya diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma kata Ibnu Abbas la tujalis ahl ahwa fa innal jalasatahum mumarridatun lil qulub kalian jangan bermajlis dengan ahlul ahwa sebab bermajlis dengan mereka membuat hati sakit ya membuat hati sakit hatimu berpenyakit karenanya Al Hasan Al Basri rahimahullah juga menyatakan لا تجاني صاحبها لا تجاني صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك أو تخالفه فيمرض قلبك kamu jangan bermajlis dengan sahibul hawa sebab dia nanti akan melemparkan syubhat di hatimu dan ada dua kemungkinan yang menimpa kamu. Syubhat yang dilemparkan tadi di hatimu mungkin akan kamu ikuti dia, maka kamu binasa karenanya. Atau syubhat yang dilemparkan pada hati kamu, kamu selisihi, kamu tentang, maka hati kamu sudah berpenyakit karenanya. Gak ada yang enak. Bisa jadi hati kamu itu berpenyakit, sakit hati, karena berusaha menyelisihi dia dan seringkali kamu mengikuti mereka ujungnya kebinasaan kamu akan binasa Allah Musta'an Al-Imam Mujahid Mujahid bin Jabal al-Makki rahimahullah Salah seorang ulama tabi'in menyatakan La tujalisu ahlal ahwa' فإن lahum urratan ka'urratil jarak kalian jangan bermajlis dengan ahlul ahwa sebab mereka ini memiliki luka-luka seperti luka-luka kudis Anda perhatikan orang yang kena kudisan itu kulitnya semuanya kotor, buruk, bau. Betul? Semacam itu sama ahwa'i wal bid'ah. Kalau orang yang kena kudis semata-mata fisiknya. Tapi asma'ul ahwa'i wal bid'ah itu kudisnya pada manhajnya dia, pada akidah dia, pada pemahaman dia. Manhajnya kudisen, pemahamannya kudisen, Jangan bermajlis dengan mereka Sebab akan menularkan kepada kamu Pemahaman-pemahaman yang penuh dengan kudis tadi Artinya penyimpangan-penyimpangan tadi baru. Seseorang ketika mendapati orang lain yang terkena penyakit kudis, kulitnya begitu rusak, begitu kotor, begitu bau, disuruh mendekat kepada dia, nggak maka seperti itu pula hendaknya kau menyikapi asalullah ahwa'i wal bid'ah seperti menyikapi orang yang sedang terkena penyakit kudis. Dan masih banyak lagi kepentingan Allah keterangan-keterangan salah oleh terkait dengan bab ini dan itu sudah dimasukkan oleh para ulama di dalam buku-buku akidah mereka. Ini prinsip. Sehingga menjadi ciri khas ciri khasnya ahlu sunnah dan sahibu hawa. Ahlu sunnah wal jamaah tidak akan bersahabat, tidak akan bermajlis dengan ashabul wa iwan bid'ah. Kita ahlu sunnah, sunni salafi. Sementara yang menyimpang pemahamannya, maka dia akan dengan mudah bermajlis, bersahabat, berteman karib dengan yang semisal dia dari kalangan ashabul wa iwan bid'ah. Barakallahu fikum. Allah wa'alaikum. Adapun dampak negatifnya sangat banyak. Dampak negatif bermajelis dengan orang-orang yang menyimpang minimal dampak yang negatif membuat hati kita berpenyakit yang tadinya kita di atas bukti, di atas ilmu keyakinan tentang al-haq, tentang sunnah rasul, tentang akidah salafiyah, manhaj salafi jadi goncangan. Jadi berujang dikarenakan pemahaman dia, syuhatnya Itu minimal. Sehingga hati kamu menyakiti. Maksimalnya kalau kan diterang sama mereka. Yang dulunya seorang sunni jadi hizbi. Dulunya mencintai sunnah, sekarang mengingkari sunnah, membenci sunnah, Allah musta'an. Dia dulu mencintai para ulama sunnah, menghormati para ulama sunnah. Sekarang membenci mereka, membantah mereka dengan kata hormat. Wah. Ujungnya adalah kebinasaan, penyimpangan, penyimpangan dan kesesatan. Sehingga sedikit pun jangan bersahabat dengan ashabul ahwa wal bid'ah. Sehingga yang diminta ikhwan ya adalah bermajlis dengan seorang yang sunni salafi. Sehingga kamu cek sebelum Anda bersahabat, sebelum Anda memilih teman, dicek terlebih dahulu. Akil ataukah ahmak. Nah, gitu ya. Ahmak ya sudah sekedar kenal saja, sahabat karib tidak. Hmm? Yang kedua, cek lagi bagaimana akhlaknya. Akhlaknya mulia ataukah rusak? Ketika dia memiliki sihir banyak perangai-perangai yang buruk, yang atau khawatir akan tertimpa keburukan tadi, sekedar kenal aja. Alusun dan bingkis. Dia kenal sama dia. Sahabat karib? Tidak. Barakallahu. Cek lagi bagaimana ibadahnya, bagaimana kesolehannya, bagaimana ketakwaan dia kepada Allah. Masya Allah bertakwa orang yang soleh, sahabat garing. Fasik jangan, jangan. Orang malas ibadahnya, sudah menggebosi teman-temannya terkait dengan perkara ibadah yang dulunya semangat jadi loyo. Jangan sahabat garing sama dia. Nah, cek lagi manhajnya, oh dia seorang sunni di atas sunnah, akidah yang salafiyah, mahal salafiyah, amin. Muqtadi, afwan. Ali syubhat, afwan. Ali fitnah, afwan. Jangan Baru. Cek lagi bagaimana dia menyikapi dunia ini. Ternyata dia adalah orang yang betul-betul bisa menyikapi dunia dengan baik. Nampak dunianya digunakan untuk perkara-perkara yang baik. Nampak kesubudannya, kesederhanaannya, segala macamnya, nampak kecintaan dia kepada akhirat, bagus. Lihat kok ambisi dunia, Tutup dengan dia, dunia lagi, dunia lagi, dunia lagi. Majlis lagi, urusannya prospek, prospek dunia lagi, dunia terus. Jangan sama dia. Begitu terpenuhi lima poin tadi barakallahu fikum. Bismillah. Antum sahabat yang masih bulan Yang masih alam yang punya kriteria tadi insya Allah akan mendapatkan keberkahan persahabatan yang syar'i barakallahu fikum. Nah, saya sengaja mencukupkan dengan keterangan para ulama tadi walaupun di dalam buku akidah para ulama sangat banyak dinukil dalil-dalil ayat dan juga hadis yang melarang kita untuk bersahabat majlis dengan sahabat awal wal bi'ah. Ini dia uh, di, dibicarakan terkait dengan perkara hajiah barakallahu yang ingin kita bahas sekarang terkait dengan masalah persahabatan. Intinya cukup untuk menerangkan betapa uh, berbahayanya ashabul wal bid'ah. Baik, yang berikutnya adalah dampak positif. Dampak positif bersahabat dengan orang-orang soleh yang bertakwa yang di atas sunnah. Mereka ini adalah para awliya Allah, para wali-wali Allah. Yang mukmin yang bertakwa ini para wali-wali Allah kadar kewaliannya bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar iman dan takwanya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladziina aamanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada rasa takut atas mereka juga nggak pernah bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Mukmin yang bertakwa itu wali. Nah, dikatakan sebagai wali-wali Allah. Maka bersahabat dengan para wali-wali Allah, orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, yang bertakwa kepada Allah, itu dampaknya sangat positif, sangat banyak. Saya tulis di sini 14 poin. Disebutkan semua? Nah, tuh. Nah, sudah kelihatan sudah mulai lima watt lima watt semua ini. nah. Baik, yang pertama Yang pertama Di antara dampak positif Bersahabat bermajlis dengan mereka ialah akan mendapatkan barokah majelis mereka barokah bersahabat dengan mereka akan masuk dalam kebaikan-kebaikan mereka walaupun tidak mampu beramal dengan amalnya mereka. Masya Allah. Saya mau tanya sama Anda. Ketika ada seseorang yang bermajelis dengan orang soleh, bersahabat dengan orang soleh, tanda ini orang mencintai solehin tadi atau kalau benci? Jawabannya mencintai. Itu otomatis. Majelis dengan orang soleh tanda Anda mencintai kaum solehin. Tapi sekarang saya mau bukan barokah-barokah tadi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang tentang kiamat. Di dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ada seorang laki-laki datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya ya Rasulullah mata saat Ya Rasulullah kapan kiamat? Jawabannya Jawabannya Jawabannya Bukan Kalau kamu bertanya kapan kiamat? Jawabannya Allah alam Allah yang kita tahu gitu ya Itu soal tidak mungkin dijawab Kenapa ya Pak? Tidak ada yang tahu Maka Rasul pun mengalihkan pembahasannya Beliau bertanya ulang kepada dia Wa ma'adatta laha. Apa yang kau persiapkan untuk kiamat? Ini soal yang paling penting. Kapan kiamat kita nggak tahu. Yang paling penting apa persiapan kita untuk menghadapi kiamat kan begitu. Rasul mengatakan apa yang kau persiapkan untuk kiamat? Yang mengatakan ma'adattu laha bi kathiri salatin wa la siyamin walakinni Allah wa rasulahu saya tidak punya persiapan dengan banyak puasa, banyak sholat. Artinya dia mengakui sedikitnya amalnya dia. Amalku tidak banyak ya Rasulullah. Saya nggak punya banyak amal-amal ibadah, tapi saya sangat mencintai Allah dan Rasul. Maka Rasul mengatakan "Anda ma'amat itu Engkau nanti bersama dengan orang yang kamu cintai. Katanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu sungguh demi Allah, kami tidak pernah bergembira, bersuka cita dengan sabda Rasul seperti ucapan Rasul tadi kepada orang tersebut. Anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan orang yang kamu cintai. Sungguh saya mencintai Allah, saya mencintai Rasulnya, saya mencintai Abu Bakar, Umar, dan saya berharap bersama dengan mereka semua walaupun saya tidak mampu beramal serupa amal yang itu luar biasa itu barokah bermajelis bersahabat dengan orang soleh Majelisnya kamu dengan mereka, duduknya kamu dengan mereka, engkau berteman dengan mereka, tanda kamu mencintai mereka. Kecintaan kamu kepada orang soleh membawa berkah. Engkau nanti digabungkan bersama dengan kaum salihin dia hari kiamat. Walaupun engkau nggak mampu beramal kayak mereka. Itu barokah. Luar biasa. Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang kau cintai. Engkau mencintai para sahabat, mencintai para tabi'in, mencintai para tabi'in, mencintai para imatul Buddha, mencintai para ulama, mencintai orang yang bertakwa yang salihin. Kamu nanti digabungkan dengan rombongan orang-orang saleh, rombongannya orang-orang. Awalnya kamu dihitung-hitung juga seberapa, ilmunya antum nggak seberapa, ilmunya kita orang nggak seberapa. Tapi rasa cinta tadi itu membawa keberkahan Allah digabungkan bersama dengan mereka. Nah, gitu ya. Seperti yang disampaikan semalam para kalafikum Pernyataan sebagian ulama Orang-orang bijak Mengatakan Manjala sahiram Aswabathu barakatuh Siapa saja yang bermajlis dengan perkara kebaikan akan mendapatkan berkahnya. Maka orang-orang yang bermajelis, yang bersahabat, yang berteman dengan para wali-wali Allah, dengan yang beriman, dengan yang bertakwa, tidak akan sengsara selama-lamanya. Dicontohkan seperti anjingnya Ashabul Kahfi. Saya mau tanya, anjing itu hewan yang mulia atau hewan yang rendah? Hukum asal anjing ini Hah? Rendah, bukan mulia. Sampai dijadikan sebagai permisalan ulama usul. Orang yang punya ilmu mengerti agama, mengerti syariat, menyimpang. Sesat karena ilmunya itu diumumkan kayak anjing. Ya Pak ya? Lihat di Al-A'raf tujuh enam Famathaluhu kamathalil gal Rendah, hina, tidak Itu masalah anjing Ini anjing berhubung dia menemani Ashabul Kahfi Kemana mereka pergi Maka penyebutan anjing di sini jadi mulia Bukan karena dan anjingnya tapi dikarenakan dia menemani bersahabat dengan ashabul kahfi. Yang mulia siapa ini? Ashabul kahfinya, anjingnya terbawa barokah kebaikan orang-orang baik tadi. Diabadikan dalam al al Karim dalam surat Al-Kahfi cerita tentang orang-orang soleh Ashabul Kahfi di situ disebut anjingnya Ashabul Kahfi. Itu anjing yang asalnya rendah, hina, dina, nggak dianggap jadi mulia dikarenakan dia bersahabat dengan orang-orang saleh. Bagaimana kiranya yang manusia yang mulia yang terhormat manusia ini bersahabat dengan orang saleh, dengan yang bertakwa kepada Allah tentu akan harum namanya mulia namanya barokah bersahabat dan berteman dengan orang-orang saleh yang bertakwa. Tadi sahabatnya seorang alim Nama kamu nempel terus pada sang alim tadi itu Apalagi uh, kamu menyisakan banyak perkara-perkara yang, yang mengesankan selama bersahabat dengan sang alim tadi Kisahnya kamu dengan sang alim dibawa terus itu Sampai kiamat dimasukkan dalam biografinya sang alim Betul? Ayo Padahal kamu ini siapa? alim bukan soleh ya insya Allah lah soleh soleh lah pokoknya gitu ya dibandingkan dengan ulama tadi yang ada apa tapi anda mendapatkan keberkahan kebaikan daripada orang yang mulia tadi karena anda bersahabat dengannya teman baiknya terkubur dulu. luar biasa majelis solihin majelisnya orang-orang soleh adalah majlis, najis berpikir kepada Allah Azza Di dalamnya dibahas terkait dengan masalah ilmu, di dalamnya dibahas terkait dengan masalah halal dan haram, masalah akidah. Kalaupun bergurau, bercanda, itu candaan-candaan yang nyerempet nyerempet pada perkara yang ilmiah. Begitu ya, perkara-perkara yang ilmiah. Hah? godain orang yang lagi anu gitu. Godaannya itu nyerempet ya dengan perkara yang ilmiah ada manfaatnya. Dan majelis berpikir majelis yang berpikir kepada Allah Azza wa Jal, majelis yang diribai oleh Allah Azza wa Jal, dinaungi oleh para malaikat, ha? dikerumuni oleh para malaikat, dinaungi rahmatnya Allah Azza wa Jal, sehingga tidak akan sengsara sedikit pun orang. Yang pertama ini aja sudah sangat cukup untuk menggambarkan kepada kita betapa mulianya bersahabat dengan orang-orang soleh. Bahkan dinyatakan harus sebagian ulama mendapati anak-anak yang masih kecil-kecil yang masih menginjak-menginjak muda, menginjak remaja ini ketika dia tumbuh kembangnya bersama dengan alim sunnah maka harapkan kebaikan untuknya. Ha? Idza al-shab awal nash'ihi ma'ali min sunni farjulah khairan. Kalau kamu mendapati seorang pemuda yang masih belia-belia ini tumbuh kembang, dewasa, muda bersama dengan para ulama-ulama sunnah, para ikhwah-ikhwah sunnah, para asatidah ahli sunnah, harapkan kebaikan itu. Itu ucapan para ulama salaf ulama. Ini poin yang yang pertama. Yang kedua, di antara dampak positif atau buah persahabatan dengan orang-orang yang baik disebutkan almaru majbulun alal iqtida'i Bijalisihi wa bi ilmihi wa amalihi wa sulukihi wa manhajihi. Seseorang itu diberi tobiat. Seseorang itu diberi mengikuti dan mencontoh teman majelisnya, sahabat karib. Tergantung siapa sahabatnya. <clears throat> Ketika dia bersahabat dengan orang yang berilmu, yang bertakwa, yang beramal saleh, masya Allah, maka dia tabiatnya nanti mendorong dia untuk mencontoh, meniru temannya tadi. Maka dia akan meniru ilmunya, meniru amalnya, meniru akhlaknya, muamalah perangainya, akidahnya, manhajnya, dan yang lain-lainnya. Almaru ala dini khalili Orang itu tergantung agama sahabat karib. Masya Yang dulunya kamunya loyo-loyo taklimnya nggak punya semangat untuk belajar agama Begitu gumbulannya gitu ya hmm, uh, majelasnya persahabatannya dengan orang-orang yang semangat belajar kemana terbawa akan terbawa sama mereka nyala-nyala yuk yuk Ayo, berangkat. Nah, harus ah. Saya saya kita orang ramai ramai Ayo, masuk, masuk. Naik mobil. semua beres sudah, ayo masuk. Nah, berangkat. Di dalamnya dicintai macam-macam bisa orang yang punya semua belajar. Ini kita mau datang daurahnya Mas saya ini. Ini Mas kok kemana? Nah, kan tahu juga lagi loyo, lagi gak punya semangat Masai apa kamu tidak tahu yang datang itu ulama kibar ulama besar dari timur tengah ini semua orang udah ke sana dari mulai ujung Sabang sampai ujung Merauke ini kita belum di ujung kita baru di Lampung ini ini yang dari Sabang sudah berangkat sepekan yang lalu kita baru berangkat sekarang ini maksud begini oh loh yang datang ini siapa seorang ada besar oh itu bukan fadilah yang kamu yang mulai Asik juga ya Terbawa gitu Antum terkena auranya gitu bahasanya ya nah, Terkena aura semangat telah beriringnya Wah keren juga nih Keren. Orang awam Keren juga nih eh, Ikut begitu Begitu datang ke tempat itu uh, Membludak Ini manusia semua ini Belum so Masuk Masya Allah banyak banget tidak lagi Di Syamem Ulama besar pada masanya alim sampai dalam dari timur tengah ini tahu akbar nasional nasional berarti kalau orang Lampung dok ini ke Jawa sekarang ini dari Jawa ini dari Sampang ada Merauke ada yang semuanya ada iya ya kamu dari mana uh, kalau saking berjawa, oh asli jadi kan uh, eh, saya saking Jawa Wetan Jawa Timur jadi kan jenengan itu apa ya loh kenapa saya bukan orang Jawa. Orang mana? Saya orang Papua. Hmm. Dia bukan asli sih, cuma tinggal di sana gitu. Semangat jangan muncul. Ini tidak sembarangan acaranya. Termotivasi. Nah, akhirnya semangat belajarnya, semangat beramalnya, semangat meniru ah, mereka semuanya. Dianya datang mesti pakai pantolon, kalau macamnya, jadi kayak semuanya ini saya kok layak sendiri beli di mana ada ada ayo sini tuh ada bazar Kok oh, bazar? Wah, sedikit. Oh iya, iya. ramai juga ini. Sudah pak, kiri kanan saya. Tahu-tahu sudah pakai jubah dia sudah. Iya, satu sudah pakai keransuah dia sudah ini. Masya Allah. Gitu. Nah, ini siapa? Ini udah mau apa namanya? Zuhur sama jadi masjid. Hei, biasanya buru-buru jamaah di masjid. Eh, ini dapat terbawa dengan sholatnya. Terus demikian, terus demikian. Terkena auranya yang dia dapatkan semuanya positif. Tergambar? Itu baru sekali majelis ya, Sekali majelis. Satu bayangkan berkali-kali akan luar biasa. Itu pengertian yang disebutkan dalam dunia Rasul SAW mungkin dia akan memberikan kepada kamu minyak wangi misiknya atau kau beli misik daripadanya minimalnya kamu mendapati daripadanya aroma yang harum itu kan, kan bersahabat dengan orang yang Nah, dulunya kamu di sini bandelnya ada karu-karuan. Nah, betik kata orang Jawa Timur. nah, <coughs> betik ya Ya disamakan kayak ikan petik ikan ketik yang mesus, dapnya yang begini. Gitu. Taruh di air, taruh di daratan, nggak bisa mati-mati. Gitu. Petik ini orangnya. Udah dikasih teman-teman dipindah tempatkan, ditaruh suasana-suasana yang masya Allah akan berubah insya Allah. Itu tekniknya. Nanti akan dibahas ketika membahas dampak negatif teman yang jelek juga mirip cuman dalam perkara kejelekan dan kerusakan. Yang ini terkait dengan masalah kebaikan, kebaikan ilmunya, amalnya, akhlaknya, ibadahnya, manhajnya, akidahnya, semua akan terpengaruh dengan teman-teman tadi sehingga kamu yang sebelumnya jahil jadi alim sebelumnya engkau jauh dari ibadah sekarang semangat ibadah yang sebelumnya kamu tidak mengerti masalah akidah masalah manhaj iman, sekarang kamu tahu pokok-pokok akidah salah dan dengan seterusnya tinggal dijaga dilestarikan sampai akhir hayatmu, warahmatullahi Masya Allah yang ketiga sebutkan semuanya pak sebagian 14 poin waktunya kita sampai zuhur nanti dan semak nanti malam aja antum belum membahas yang akibat buruk yang jelek loh ya inti pembahasan belum disinggung semua akan ada Ya, jangan banyak-banyak ya. Dia langsung masuk ke teman yang jelek ini. Ini yang paling penting dibahas sekarang ini. Hmm. Yang ketiga, <clears throat> yang ketiga ini penting disebutkan dan penting untuk dipahamkan. Kebanyakan orang, kebanyakan pihak menganggap ini bukan sebagai dampak positif dianggap sebagai dampak negatif banyak pihak sulit untuk menerima poin ini padahal itu sangat baik buat anda di masa yang akan datang utama apa itu ya Pak? yang ketiga dari buah bersahabat dengan orang-orang soleh disebutkan al jalisus saleh yubashiruka bi uyubi nafsik wa yadulluka ala awjuhi dha'fi 'indak liyusaddidak wa yuqawwimak ila teman yang soleh Sahabat yang baik akan memberitahu kamu tentang keaiban-keaiban dirimu. Menunjukkan kepada kamu sisi-sisi kelemahan kamu. Untuk dia berusaha meluruskannya, berusaha untuk dia lempengkan, luruskan langkahnya kamu, dan seterusnya. Nah ini yang saya katakan susah Sulit bagi banyak pihak untuk menerima poin ini Padahal inilah pembeda antara sahabat yang baik dengan sahabat yang jelek kalau sahabat yang jelek membiarkan kamu pada kaiban-kaiban kamu, membiarkan kamu pada kelemahan-kelemahan kamu, membiarkan kamu pada kemukaran kemukaranmu membiarkan kamu pada penyimpangan-penyimpangan dirimu. Biarkan gelos. Hmm, biarkan. Tidak ada teguran, tidak ada pengingkaran, tidak ada pelurusan, tidak ada perbaikan, Alasannya setia kawan. Itu bahaya bagi antum. Mungkin antum merasa diri kamu terjaga privasinya. Barangkali begitu. Tetapi sangat berbahaya untuk agamamu, untuk akhlaknya kamu, untuk keimanan kamu, untuk masa depan kamu. Dibiarkan dalam kebinasaan, dalam kesengsaraan, dalam kehancuran, dalam kemukaran. Hati. Ya, berbagai macam bahasa lah ketika anda jatuh dalam perkara perkara yang mungkar ada yang menegur teman kamu ya jangan sok suci tuh eh kok sering apa anda bahasa kayak gini eh, ini menit racun ini jangan sok suci dia udah besar udah dewasa dia tahu akibat apa yang dia kerjakan Nah, masing-masing mikir diri sendiri. Itu meruntuhkan prinsip amal Allah dari mungkar ya. Betul ya, Pak? Itu sangat membinasakan engkau. Kalau boleh saya gambarkan ya, antum ini para fikum sedang berada di tepi jurang. Semua orang yang masuk jurang ini mati. Yang dibahas sekarang bukan kematian basah, kematian badan, tapi kematian akidah, kematian keimanan. Ada lagi kita, kita curang ini. Kamu semakin lama semakin memasuk jurang ini. Ada yang menegur kamu, hati-hati, jangan, jangan, jangan berbuat demikian. Itu bukan yang salah. Nanti kamu masuk jurang. Teman kamu yang jelek tidak mengatakan, ya, Jangan sok suci. Jangan sok Dia udah dewasa, dia bakal tahu apa yang baik bagi dia, apa yang jelek bagi dia. Tapi ya aja, urus diri kamu sendiri sendiri nyemplung. Ya apa ya? yang bakal nyemplung, kamu sedang dijerokohkan, dijerumuskan oleh sahabat yang jelek tadi itu dalam jurang penistaan. Nyemplung kamunya. Dengan alasan setia kawan. Allah musta'an. nih? Ya? <laughs> Kalau bikin dengan asli gitu ya. Nah, jadi anda tahu betul ada yang nyemplung gitu ya. Karena Teman yang baik tidak seperti itu. Orang yang soleh, yang punya iman, yang punya takwa, yang punya soleh, teman yang baik akan berupaya untuk memperbaiki saudaranya otomatis ditunjukkan dulu ini kaiban antum, kaiban antum, kaiban antum. Ini kelemahan antum, kelemahan antum. Antum jangan begini, asal begini, jangan begini, yang ini saja, yang ini aja, ini jangan, yang ini jangan, yang ini aja. Ditunjukkan. Diterapkan di situ nasihat, diterapkan di situ prinsip amar ma'ruf nahi Itu sahabat yang bagus. Dan ini walaupun bagi kamu, bagi kamu seolah-olah engkau sedang dikulipi, gitu bahasanya ya. Nah, seakan-akan antum sedang ditelanjangi. Seakan-akan, tapi tidak kenyataannya mengatakan cuma berdua dengan antum saja, tidak di depan halayak ramai. Kalau halayak ini salah dia, antara dia dan kamu saja. Kamu merasa ditelanjangi, tapi itu semua akan sangat baik bagi antum yang ditelanjangi, yang dilepasi itu yang jelek-jelek semua dari antum. Hmm? Yang nempel yang jelek dilepasi semua dari antum. Itu desi, iki, koreng ini, jelek ini. Hmm. Ini yang bagus, dikasih yang ini perut yang bagus. Awalnya kamu merasa seakan-akan kamu kan, kan. tapi ujungnya sangat indah. Semakin lama semakin hilang kaiban antum berkurang kelemahan antum terus berganti dengan perkara yang baik perkara yang bagus baik perkara akidah, perkara keimanan, perkara akhlak, perkara takwa, semakin lama semakin bagus, bagus, bagus, bagus, bagus. Kayak belum sumi gitu ya. Tahu-tahu keluar serai sudah hilang, sudah uh, terlepas dari antum semua perkara yang jelek, perkara yang aib, perkara yang lemah dari diri kamu tampil dalam kemasan baru orang yang soleh yang bertakwa seperti sahabatnya itu butuh proses dan ini yang sekali sering kalinya tidak diterima oleh perasaan banyak orang. Ya ya, hmm. lagi bersahabat ngomong. Tapi tapi ulang, tak boleh. Gitu ya. Ini sangat membahayakan, membahayakan pengeluarannya aku. Coba aku sehari berapa bungkus? Ya paling cuma tiga bungkus. Sebungkusnya berapa harganya? Murah kok, dua belas batang cuman berapa? Oh mahal banget, ada yang murah murah. eh, belas batang cuma sepuluh ribu. Berarti kan bonusnya dua. alhamdulillah. Ustaz, 10 ribu dikalikan tiga berapa? Tiga puluh ribu dikalikan tiga 30 hari jadi berapa? Eh, sembilan ratus ribu. Itu aku berikan beras dua berapa kamu? Tuh. Aku beli beras ratus? lima puluh ribu itu sudah eh, apa uh, yang sekarang itu uh, sudah bagus banget tuh berasnya dia oh, sekilo seribu sepuluh ribu ya ada ngatur bisa beli empat karung beras itu empat karung beras taruh di rumahnya itu, itu berapa lama coba bisa sekian bulan kalau keluar kecil sebulan dua bulan berapa besar kan begitu ya tergantung apa merusak kan bikin kamu kena kanker segala macam dan pemerintah mengatakan merokok membunuh membunuh jangan mengingkari jangan diganti apalah permen kayak apa kayak gitu ya Hah? mungkin pertama kali merasa ini orang usil banget sih ini kan urusan pribadi anak privasi anak pribadi anak apa kamu barangkali begitu dan itu yang terjadi Jelas yang musyawarah. Ini urusan pribadi kamu kamu sendiri. Iya, ya bersama kerja tapi jangan segitunya lah. Itu hukumnya kamu demikian. Padahal yang dilakukan oleh sahabat kamu sangat mulia, sangat baik. Cirinya orang yang soleh tidak kepingin sahabatnya itu dapat kerugian dunia, kerugian fisik, kerugian agama. Tidak kepingin sahabat itu sengsara dunia akhirat diingkari jangan yang itu tolong ganti yang lain saja terus begitu itu sahabat yang soleh paham dong sampai ada yang mengatakan uh, <clears throat> apa mereka mengatakan uh, alaika alaika biman yudhiyu apa lewat eh, wa iyyaka wa man qarala kala basalatas. Eh, artinya hendaklah engkau bersahabat dengan orang yang suka memberi peringatan kepada kamu, seseorang yang uh, mengingkari perbuatan kamu yang jelek dan hati-hati dengan sahabat-sahabat yang mengatakan kepada kamu, tidak apa-apa, tidak masalah, boleh sekali-kali. Itu hati-hati. Jadi alamatus sidqil sidqus sohbah ciri-ciri dan tanda-tanda kejujuran persahabatan ketika sang sahabat tadi tidak menginginkan sahabat yang lainnya jatuh dalam kerisaan, kehancuran dan kesengsaraan dunia atau agama atau lain. Ya, pasti akan rewel dia. Laki-laki negur, laki-laki negur, laki-laki nasihati, laki-laki begini. Tapi itulah ciri-ciri sahabat yang jujur sahabatnya cucu, Tapi ingat yang direktur perkara yang mungkar barulah sehingga sengaja kita sebutkan supaya kita sadar ketika ada teman-teman kita yang mengingkai kita, menegur kita, menasihati kita, jangan dianggap sebagai bentuk kebencian kepada kita. Itu justru bentuk kasih sayang dia kepada kita, cinta dia kepada kita, jujurnya persahabatan dia kepada kita. Berharap kita tidak punya pemukaran lagi, kejelekan lagi, keaiban lagi, kesalahan lagi dengan nasihat dan teguran. Tapi otomatis kita harus menerima dengan apa dada, terima kritikan, terima masukan, terima nasihat, dievaluasi keadaan kita, perbaiki diri setelah itu sehingga ke depan semakin baik dan semakin bagus tanpa ada keaiban dan kesalahan barakallahu. <clears throat> Masya Allah Yang ke Minimal berapa? Minimal lima ya Yang keempat <clears throat> Lihat jamnya kok cepat sekali Tau-tau jam sebelas ya <clears throat> Yang keempat anal mar'a bi mujarradi ru'yatihi salihin al-akhyar yadhkurullah tabaraka wa ta'ala wa yadhkur khair wa yadhkur amal salih di antara dampak positif atau buah kebaikan bersahabat, bermajelis dengan orang yang saleh Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Seseorang itu kata para ulama Dengan semata-mata melihat Melihat Berjumpa Dengan orang yang soleh Dengan orang yang baik Langsung ingat kepada Allah Azza wa Langsung ingat perkara-perkara kebaikan Langsung ingat amal-amal soleh kepada Allah Singkatnya orang yang soleh itu sumber motivasi, sumber inspirasi. <clears throat> Ini memang dilakukan oleh para ulama una salafun salih. Al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Beliau seorang alim besar pada masanya. Menceritakan kalau kami, beliau dan teman-teman dari kalangan para ulama, para ulama tadi, ketika kami tertimpa gundah gulana, kesempitan hati, sumpah gitu ya, sudah mulai banyak suubon suubon dan segala macamnya dunia yang luas terasa sempit kami biasa mendatangi guru kami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Menziarahi gurunya Ibnu Taimiyah alim besar orang Islam. Beliau mengatakan Begitu kami datang ke tempatnya beliau Semata-mata kami melihat beliau Mendengarkan ucapan beliau urayan-urayan beliau Nasihatnya beliau itu yang tadinya sumpah, sumpah, sempit, sempit, kuda kuda jadi loh Jiwa terasa tenang, dada terasa lebar. Yang tadinya suntuk-suntuk jadi menenangkan. Yang tadinya suudon-suudon jadi khusnudon. Yang tadinya loyo-loyo semangat lagi. Yang tadinya eh, khawatir-khawatir yakin lagi dengan sosok seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini bukan sembarang sosok. Yang disebutkan dalam riwayat barakallahu fikum mereka ini adalah hamba-hamba Allah Azza wa Jal yang memang Allah jadikan mereka sebagai miftahan lil khair sebagai kunci-kunci pembuka perkara kebaikan, mirlaqan syar sebagai penutup penutup yang menutup perkara-perkara kejelekan. Ya sosok-sosok solihin, sosok-sosok ulama yang dijadikan sebagai sumber inspirasi dan motivasi. Nah ini ketika ada datang majelis dengan orang semacam ini Maka ada orang yang soleh, yang takwa kepada Allah, yang ilmu Ziarah ke mereka Itu bisa menguatkan Antum yang sudah dulu tadi Bisa mulai futur-futur nah, butuh apanya ya Pak? Kultur taklimnya, kultur kultur ibadahnya, semangatnya sudah mulai lulu. Di antara cara yang disebutkan para ulama adalah menziarai orang-orang semacam tadi. menziarai teman-teman yang solehin yang bertakwa kepada Allah, profil-profil yang penuh inspirasi tadi. Datang kepada teman kita yang dikenal Masya Allah Ziarah tidak ada cerita apa-apa, bukan dalam rangka untuk bicara bisnis, bukan bicara tagih utang, walau sih, Tidak ada. Tidak semata-mata lillahi filah. Datang sana ya Allah. Ziarah sudah, sudah loyo-loyo, bawa mobil ya sudah loyo-loyo, sudah, sudah, sudah ada motivasi lah. Sudah motoran, jika lemes, segala macam. Datang sampai ke tempatnya dia temui, Selalu sambutannya hangat. Waalaikumsalam dan wabarakatuh. Gimana kabar sahabat? Gitu, insyaallah. Ini lagi loyo iya, ada yang ini. Yang ini semangatnya luar biasa. Alhamdulillah, ya, gimana kabarnya? Insyaallah. Antum kenapa ya, Lain. Lah itu ini lagi loyo ini lagi nggak semangat lagi hey, insya Allah ya Allah masuk masuk masuk masuk masuk hey, eh, masuk ini nah tuh ujung rama kasih teh kasih apa gitu ngobrol-ngobrol dikarenakan dia seorang teman yang baik ngerti ini lagi loyo ya temennya dikasih motivasi cerita kemarin lagi e, safar e, apa namanya sama-sama dengan ikhwan-ikhwan di situ datang ke tempat taklim dauro di Palembang sana ceritakan tentang yang diceritakan yang zen-zen semua keunikan-keunikan segala macamnya dengan terus gimana terbawa dia dengan orang lain nah, cerita orang ketiga gitu karena tujuan tidak terasa terbawa dia kan? Perbincangan ringan Tapi di dalamnya penuh dengan muatan-muatan Ibro dan segala macam itu Terbawa auranya Tambah terasa kayak HP lagi Lagi apa ya Lagi lopet ini Terisi ces gitu. Sem. Semakin lama semakin bergas kembali Itu luar biasa itu dampaknya orang-orang soleh. Apalagi yang akan datang ini dari kalangan para sahabat, para ustaz ustadz yang dikenal uh, sebagai sosok ustaz yang memotivasi, apalagi datang kepada para masyaikh, al-kibar. Eh? Datang umroh sangat yang para ustadz, itu masya Allah. Eh? Di bawah seluruh, ya Allah ikut, mana ustaz? Kum, mana kemana Ustaz? Kemana masa aja ke antum ke kafe-kafe? Ustaz tawanya itu. Ya Allah kum, kemana? Masain. Sama, sama, sama, sama. Kita usahakan. Siapa yang bisa ketemu, kita mau saya. Nah, semuanya ya eh, sini kecelakaan di tempatnya bulan si bulan si bulan si bulan di sini beliau kalau ini ini ini ini belum tahu sebelumnya itu doang masya Allah siapa ini itu ada saya orang itu perhatikan dulu kayak ada antik gitu ya tapi antum semakin ini hatinya antum semakin berbunga-bunga Jangan karena aku ustadznya aja berbunga-bunga, apalagi antumnya. Berbunga-bunga. Langsung salaman sama syekhnya. Ah, masa boleh saya? Diajak begitu. Kalau saya Wah sudah Tidak tahu ya apa yang kamu rasakan ketika itu Itu banyak syekh tadi itu Aku mau selamat Wis luar biasa itu Yuk ya, syekh dikir syekh Gue nonton bahasanya Syekh dikir syekh Tanya lagi, ya mau Foto dia. Pikir sih, alhamdulillah. Atau sudah senengnya ada luar biasa sudah. Senyumnya simpul. Sudah salaman Ustaz sama Syekh Ustaz. Ya, nah, ya kok antum ya seneng apalagi antumnya. Nah, ya apa ya? Ngerasakan apa ya? Antum dari jauh Syekhnya lagi mau tampil muhadharah, antum di belakang sana, antum ngeliatin dong. Nah, sehingga mau pergi, kodok deketi ngeliatin semua kayak gitu. Itu baru ngeliatin kan? Senangnya luar biasa. Bagaimana kalau seandainya itu ah, ah, ah. Nah, Sini. Mau kemana ini? Jangan sama sih. Saya. Terus ah, saat zaman kita kalau itu saya sih. Masya Allah seperti itu. Harusnya Masya Allah terasanya sudah. Hmm, itu baru melihat, baru duduk, baru bermajelis. Ya, yeah, dan merasakan ah, gimana bahasanya? Iyo ah, abam ya, gimana bahasanya ya yang ya, luar biasa benar. Ya. diri itu menambah keimanan, menambah semangat, menambah motivasi sehingga semangat untuk berilmu, beramal dan segala macamnya. Itu semua adalah buah daripada bermajelis dengan orang-orang yang soleh sesuatu yang dilakukan oleh para ulama dan nyata disebutkan dalam sebagian riwayat sebagian hadis dan itu sudah real dalam kehidupan nyata kita sehari-hari bagi orang-orang yang mengalaminya Allah sehingga tidak ada ruginya semuanya penuh dengan kebahagiaan barakallahu fiikum Yes, sekarang teman yang jelek. Hah? Oh, nah, jangan khawatir nggak ada waktunya lagi. Ini pertanyaannya antum di depan saya. Yang kelima, yang kelima, yang kelima, saya coba ingin masuk itu pembahasan ya Pak terkait dengan temennya jelek ini. Yang kelima, ya Allah, ya yang kelima. Yang kelima barakallahu fikum, teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik, dikatakan innahum zainun wa unsun laka fil raha wa uddatun fil bala wa khairu ma'inin litaffifi humumika wa hilli masyakilik Sahabat yang soleh itu akan menjadi zainun perhiasan unsun ya unsun teman yang menyenangkan ketika antum dalam kondisi lapar ketika kondisinya kamu lapar serba enak, nyaman, rezekinya lancar, sehat, nggak ada nggak ada muskilah, nggak ada problem, kamu nyaman. Mereka sebagai perhiasannya aja yang menyenangkan hati kami. Banyak suka-suka yang kita rasakan bersama dengan dia. Warudatun fil bala. Tapi ketika engkau mendapatkan yang namanya bala, mendapatkan yang namanya musibah, ini bekal bagi aku. Dia sebagai bekalnya kamu sebagai bekalnya kamu ketika engkau mendapatkan musibah. Barakallahu Ketika dirimu yang sebelumnya lapang, sebelumnya sukses dan segala macamnya tiba-tiba diuji oleh Allah Azza wa Jal dengan suatu musibah, dengan suatu bala di luar dugaan. Tadinya kamu sukses, tahu-tahu bangkrut, Misal, perkara Allah. Begitu nah, ya. Tadinya kamu orang yang sehat walafiat, masya Allah kawi, tahu-tahu terkena penyakit yang membuat badan kamu semakin lama semakin kurus, kering, tak berdaya, lemah. Sahabat yang soleh ini akan menjadi bekal kamu ketika kamu berusia. Dia tidak akan lari dari kamu. Dia akan menyertai kamu dalam suka dan duka. Justru dia akan menguatkan hati kamu. Dapat informasi semuanya hancur. Gudang-gudangnya kamu semua terbakar habis lakukan. Rumah kamu kena juga Dempetan sama budak tadi Habis lah berdarah Di situ ada mobilnya kamu Semuanya habis lah berdarah Hanya nah, tinggal antum seorang diri Artinya tidak ada problem jiwa Tapi harta benda semuanya melayang lah berdarah Namanya musibah terjadi Maka sahabat-sahabat yang soleh tadi Justru sebagai penguat jiwa Dia akan hadir di saat engkau memerlukan penguat-penguat dan motivasi Datang semuanya Sebaya Sebaya Tak pernah jiwa Tak pernah jiwa Kita kasih Allah Sebul Innalillah Mendapati dirinya kamu yang dulunya sukses, yang dulunya kaya raya, sekarang bangkrut, tidak punya apa-apa. Dapat ketika dia. Kamu nyatu bukan sudah sendiri semuanya. Tapi itu sekarang belum punya Allah, punya ya Allah. Tenang, tenang kamu. Hah? Ya. Tempatkan rumah sementara ini nah, Atau kontrakan rumah Untuk kamu dan keluarganya kamu tahun Bisa bila perhubungannya tahun ta'awun Bila takwa Teman kita terus juga Saling membantu Di, di pakaian Di asal macamnya Sampai di akan menyertai kamu dalam kesukaran tidak akan meninggalkan kamu begitu saja justru sahabat yang jujur sahabat yang betul-betul tulus adalah sahabat yang justru datang ketika teman-temannya memerlukan datang ketika teman-teman dia kondisi. seperti ini Taruh, itu ilmu ini. dikarenakan persahabatan dia itu karena Allah Azza wa Jalla Bukan karena dunia kamu Bukan karena harta kamu Bukan karena jabatan kamu bukan. Tapi karena Allah saja, Sehingga dia menjaga itu tidak kamu dalam suka Dia yang kekal kamu Dia kamu melakukan suka Dulu kamu Masya Allah akhirat, Badan kamu kuat Sana kemari seperti itu Masya Allah Tahu-tahu kamu punya penyakit Terus kering, lemah, tidak berdaya Ya sekali lagi tidak pernah pergi dari kamu dia akan terus setelah intens datang ke antum jumuan melawat kepada kabarnya dengan antum saya akan perhatian dengan antum tahu penyakitnya antum ini ini ini ini nah ketika bersama oh, jangan yang pantangannya antum tidak boleh hati-hati ini orang yang kena jantung ini jangan seperti ini malamnya jangan yang ini ah, jangan jangan jangan jangan ada stop stop stop stop ini nggak bagus untuk kolesterol ini nah, yang ini aja yang ini aja terus begitu itu perhatiannya seorang seorang sahabat luar biasa Padahal sepengetahuan antum keluarga-keluarganya antum yang nggak sedetail itu sih sampai mengurusi antum perhatian sama antum ya begini-begini sahabat kali sahabat kali tahu betul dengan berapa udatun fil balad Barakallah. Dikatakan tadi barakallahu fikum, mereka juga nanti sebagai khairu ma'inin, sebaik-baik penolong yang membantu engkau, yang menolong engkau, Allah Azza wa Jalla. Untuk meringankan duka yang menimpa kamu akan menyelesaikan muskilah-muskilah problem-problem yang menimpa kamu. Datang dia dalam saat-saat engkau berduka. Itu sangat bersama. Sekali lagi kuncinya dikarenakan mereka bersahabat dengan anda karena ketulusan. Allah kita Jadi ta'ala. kan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah disebutkan dalam kitab Rawdatul Uqala kata Khalifah Umar bin Khattab alaika bi ikhwanis sidqi fa'ish fi aknafihim fa zainun fil raqa wa 'uddatun fil bala hendaklah engkau bersahabat dengan para ikhwah-ikhwah yang jujur, yang tulus persahabatannya, yang jujur persahabatannya. Hiduplah engkau di tengah-tengah mereka. Sebab mereka ini nanti sebagai hiasan engkau, perhiasan engkau ketika engkau merasa lapang dan sebagai bekalnya engkau ketika engkau dalam musibah dan bala ketika kau lapang dapat banyak rezeki kelapangan hiasan bagi antum menyenangkan diri antum ketika antum dapat musibah dapat bala bekalnya antum membantu antum menyelesaikan masalah antum menemani antum menyertai antum datang di saat yang tepat jika kau mendapatkan musibah dan bala dari Allah Azza wa Jalla ini juga sangat luar biasa Ingat ya, ini ikhwan sidqin yang jujur dalam berukhuwah, yang jujur dalam bersahabat. Makanya pilih sahabat yang punya lima kriteria tadi. Mereka pilih yang mampu dan bisa memunculkan poin-poin yang disebutkan tadi barakallahu itu. Kalau itu salah sahabat, yes, jangan berpikir seperti ini. Ketika aku lagi lapar, tidak lagi luas, masya Allah, datang hilang semuanya Ruduk kabeh Yang pinjam duit lah Ya yang eh, nempel-nempel gini lah Supaya dapat kecipratannya Hartanya kamu lah Minta ditraktir lah Apalah Semuanya Masya Allah Begitu antumnya kayak Tidak nampak satu pun tentang itu mereka kalau hidungnya tidak kelihatan, orangnya mesti tidak kelihatan gitu ya. Itu kan sama dia, tidak gitu. nampak batang hidungnya sama sekali. Kemana si bulan? Kemana si bulan? Kemana si Allah? Gitu, anu kemana mas? Saya lagi nggak mas. Maaf lagi sibuk. Wah, semakin sakit hati kami, semakin menderita di saat kami jatuh bangkrut, tidak berkaya. Mereka bukannya membantu amat, tapi justru menghilang dari mereka. Itu namanya penderitaan di atas kesengsaraan, di atas kepiluan dan kepedihan. Para Kenapa jika Prof sahabatannya tidak tulus bukan karena Allah, bukan motivasi diri, tapi motivasinya dunia. Itu sahabat yang jelek Jam berapa ya, Lanjut ya, Pak. Pembahasan berikutnya. Sudah cukup lima aja ya Satu poin cukup untuk tergambar pada aku betapa mulianya sahabat yang soleh Apalagi lima poin, semuanya baik Ya, nah, camkan baik-baik Pegang baik-baik sahabat yang soleh Dengan lima kriteria yang disebutkan oleh para ulama di atas para <clears throat> Pembahasan berikutnya tentang masalah sahabat-sahabat yang jelek al jali susu. Sebelum kita membahas kriterianya, di sini ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan kepada kita tentang bahayanya bermajlis dengan orang-orang yang jelek baik dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah atau orang-orang yang fasik fajir atau orang-orang yang jahat orang-orang yang zalim teman-teman yang jelek disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-140 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا Yang artinya dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian dalam kitab suci ini yaitu apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah dikufuri diingkari kamu mendengar ayat-ayat Allah di Allah-Allah dihinakan Maka kamu jangan duduk bersama dengan orang-orang itu Hingga mereka membicarakan perbincangan yang lain Kalau kamu masih juga duduk bersama dengan mereka Berarti kamu sama kayak mereka Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam seluruhnya dijelaskan oleh al-Imam al tabari Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan terkait dengan ayat ini beliau mengatakan wa fi hadhihi al-ayah ad-dalalatul wadhihah ala nahyi an mujalasati ahli al-batil min kulli nar min al-mubtadi'ati wal fasaqah inda khawdihim fi batilihim pada ayat ini ada dalil yang sangat jelas yang menunjukkan larangan bermajelis dengan ahlul batil dari semua jenisnya baik ahlul batil dari kalangan ahlul bid'ah atau orang-orang fasik ketika mereka membicarakan kebatilan mereka jelas larangan majelis dengan mereka Allah mengatakan fala taq'udu ma'ahum Janganlah kau bermajlis dengan mereka. Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah dalam bukunya Zadul Masir Tafsir Ibn Jauzi dalam Zadul Masir terkait dengan ayat ini belum mengatakan waqad nabbahatil ayat ala tahdir min mujalasatil usat. Ayat ini memberikan peringatan, memberikan tanbih kewaspadaan supaya hati-hati dari bermajelis bersama dengan ahli maksiat. Allah mengatakan dalam ayat ini pula, "Innakum idan mithluhum." Sesungguhnya kalian kalau masih juga bermajelis dengan mereka, kamu sama kayak mereka. Dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi. Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan, "Fakullu man jalasa fi majlisi ma'siyatin walam yunkir alaihim yakunu ma'hum fil wizri sawa'a siapa saja yang majlis di sebuah majlis kemaksiatan maka dan dia tidak mengingkari kemaksiatan tadi maka dia mendapatkan dosa yang sama dengan mereka wa yanbaghi ayyukiru alaihim idza takallamu bil ma'siyati wa 'amilu biha فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية dan seyogianya dia harus mengingkari mereka di maksiat itu ketika mereka membicarakan kemaksiatannya dan mengamalkan kemaksiatannya kalau tidak sanggup mengingkari mereka, maka dia harus pergi dari mereka supaya jangan termasuk golongan ayat ini. Kalau kamu pergi juga, maka dia digolong sama kayak kalau dia majelasnya dengan ahli maksiat yang fasik-fasik, dikatakan orang fasik. Kalau dia majelis dengan rasulullah wa wal bidah, ada dia Dihukum sama kayak teman-temannya. Ingat setelah setelah adanya teguran kepada dia barakallahu. Ini ayat barakallahu menerangkan kepada kita bahaya bermajlis dengan orang-orang yang jahat dari kalangan ahli bid'ah, orang-orang fasik, ahli maksiat dan yang lain-lainnya. Sisi-sisi jeleknya akan digabungkan bersama dengan mereka. Dan yang kedua, menerjang larangan Allah yang melarang kita majlis dengan mereka. Allah Ayat yang lain. Antum bisa lihat di dalam Al-Quranul Karim Di dalam surat Hud Ayat yang ke-113 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya, thumma la tusharun Kalian jangan condong Rukun buyudah. Kalian jangan condong kepada orang-orang yang zalim itu Sebab kamu nanti akan disentuh api neraka dan engkau nanti tidak memiliki para wali-wali dari selain Allah dan kamu nanti tidak akan ditolong oleh Allah Azza wa Ayat ini para fikum. Jelas di dalamnya ada larangan larangan memiliki muyulatul qalbi kecondongan hati kepada orang-orang zalim. Jangan lupa muyulat kecondongan hati namanya apa ya Pak? Tadi malam namanya ulfa. Kamu jangan memiliki kecondongan hati kepada orang-orang zalim. Apa ancamannya? Fatamassakum nar. Kamu nanti disentuh dengan neraka baru ada kecondongan hati kepada orang lain. Ancamannya neraka. Yang dimaksud dengan orang-orang zalim dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh bin Hadi Al-Madkhali habibullah meliputi orang-orang yang membalimi kaum muslimin pada agamanya yaitu ahli batil ashabul ahwa'i wal bidah Membolimi agama kaum muslimin Yang kedua meliputi orang-orang yang membolimi Darah kaum muslimin ditumpahkan Harta kaum muslimin diambil dicuri Kehormatan kaum muslimin diinjak-injak Sudah termasuk sehingga meliputi semua yang bolim Yang harus bid'ahnya Yang orang bolimnya, orang jahat, orang fasiknya Termasuk bolim kamu jangan condong kepada mereka Sebab akan disentuh wanita kita Baru apa ya Pak? Baru kecondong Lalu bagaimana kiranya engkau memuji mereka Menyanjung mereka Menyepakati mereka Berarti parah adabnya Lalu bagaimana kemudian engkau bermajlis dengan mereka, bersahabat karib dengan mereka, berteman akrab dengan mereka? Tentunya adabnya lebih pedih lagi daripada itu. Semakin orang condong di adab dengan mereka Apalagi lebih daripada itu, tentu adab di asyad lebih berat lagi para Demikian disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Sa'di dalam tafsir beliau. Ini ayat jelas larangan memiliki ulfah kecondongan hati kepada ahlul batin baik tadi ataupun yang fasik. Dan juga dia faedah lebih daripada itu Larangan bermajlis dengan mereka Larangan bersahabat dengan mereka Ancamannya keras Ancamannya nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala Na'udzubillah Ayat yang lain antum lihat dalam Al-Qur'anul Karim ayat yang ke uh, Al-Furqan di Al-Furqan ayat yang ke-27 setelahnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya ويوم يعض الظالم 'ala yadayhi yaqulu ya laitani اتخذت مع rasuli sabila يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا Allah mengatakan pada hari ketika orang-orang yang zalim itu menggigit tangan-tangan mereka begitu. Ini tanda apa ya Pak? Tanda penyesalan. Nah, kalau keramiknya bukan begini. tapi gimana ya? Gini ya. Tanda orang menyesal. Dia mengatakan, Duhai kiranya, Aku dulu di dunia itu mengambil jalan bersama Rasulullah Duhai kiranya aku dahulu di atas sunnahnya Rasul Duhai kiranya nasib ini. Duhai kiranya aku dahulu tidak menjadikan si Fulan sebagai sahabat karibku. Dia telah menyesatkan aku dari peringatan Allah setelah kepada aku. Menyesatkan aku dari ilmu dari Allah setelah kepada aku. Dan suruh siapa bisa merendahkan manusia. Ayat ini para barakallahu isinya adalah berita dari Allah Azza wa Jal nanti dia kiamah orang-orang yang di dunia ini bersahabat dengan orang-orang yang menyimpang, yang sesat, yang mubtadi, yang fasik, yang jahat. Nanti dia kiamat akan mengalami penyesalan yang luar biasa. Yang nggak mungkin dia terus dengan Menyesal Nyesalnya bukan di dunia Di dunia bisa insaf, obat, selama. Dia kiamat di hadapan dia cuma dua, jannah atau kenal surga atau neraka. Ternyata dia menyesal. Gigit jari, gigit tangan. Duhai kiranya dulu di atas sunnah sudah diajak ke Pak eh, untuk mengaji sunnah, mengawal sunnah, mengawal sunnah, bantu sunnah. Duhai kiranya aku ikut itu. Oh, dua kiranya aku berteman dengan si Fulan menyesatkan aku dia pada pernah datang ilmu kepada aku pengajian juga ada pada aku dan segala macam sekarang karena berat saya sesal penyesalan Allahul Musta'an Awalim di sini barakallahu fikum meliputi orang kafir jelas meliputi kaum musyrikin jelas karena kesyirikannya kekufurannya dan dia mendustakan para anbiya wal mursalin tetapi ayat ini juga masuk meliputi semua orang yang zalim hmm, yang tadi zalim yang fasik zalim nanti menyesal dari kiamat nanti Fulan yang dibawa ke dalam ayat ini Ya ya wailata laitani lam أتخذ fulanan khalila. Fulan ada bawaan semua Nah, semua orang yang ditaati dalam perkara kemaksiatan kepada Allah dalam Sa'di mengatakan itu meliputi setan manusia dan setan bangsa jin Orang-orang jahat sehingga dikatakan Aku tidak bersahabat dengan mereka-mereka yang jahat-jahat Yang menyimpang-menyimpang ini Menyesatkan aku setelah ilmu datang pada Sekarang sekarang kata lagi menyesal ya Sekarang neraka tempatnya anda Diancam dengan nerakanya Allah Azza Wajalla. Maka Syaikhul Sa'di dalam tafsirnya menyatakan faliyadhuril abdu li waktu waqtal inkar maka hendaklah masing-masing insan, masing-masing hamba mencermati dirinya sendiri, mengevaluasi dirinya sendiri pada waktu-waktu yang masih memungkinkan ini di dunia ini. Wal yatadarakil mungkin qabla la yumkin. Hendaklah dia berupaya untuk meraih yang masih memungkinkan sebelum datang hari tidak lagi memungkinkan. Evaluasi di dunia ini sebelum kamu mati, sebelum kamu masuk ke alam akhirat, tidak ada yang kesempatan untuk evaluasi, perbaikan diri dan segala macam. Wali wali man wilayatuhu fiha sa'adatuh Hendaknya bersahabat Berwala mencintai Orang-orang yang kecintaan dengan dia Sebab kebahagiaan dia Orang soleh yang bertakwa kepada Allah Wa man tanfa'uhu تنفعه wa وتضره صداقته dan hendaklah dia memusuhi orang-orang yang memusuhi dia apa bagi dia Hah? bersahabat dengan dia membahayakan dirinya orang-orang kafir kaum musyrikin mubtadi orang yang orang yang fasik musuh dia sangat penting gitu, para untuk mengevaluasi di dunia ini sebab nanti usai jawab salah pilih sahabat salah pilih teman salah abadi di Allah nanti naudzubillah ayat yang lain anda perhatikan di az zuhruf az zuhruf ayat yang ke-67 Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firmannya al akhillahu yawma'irim ba'duhum li ba'din 'adu illal muttaqin yang artinya al-akhilla sahabat-sahabat karib yauma idin pada hari itu pada hari kiamat ba'dhum li ba'dhin adu sebagian mereka musuh bagi sebagian yang lain illal muttaqin kecuali orang-orang yang bertakwa ini juga menjelaskan tentang nanti di Allah. Persahabatan dengan orang-orang yang bertakwa, dengan orang-orang yang saleh, manfaatnya dunia akhirat. Persahabatan dengan selain orang soleh, dengan orang kafir, dengan kaum musyrikin, dengan orang yang menyembah yang sesat, dengan orang yang fasik, dengan orang yang jahat, nanti dia kiamat akan berubah menjadi adalah permusuhan. Jadi di sini masya Allah paguyuban ini, paguyuban itu, akrab ini, akrab itu, pokoknya luar biasa dengan orang-orang jelek, orang-orang jelek orang yang menyimpang, orang yang sesat. Di awal kiamat nanti saling bermusuhan. Allah mengatakan demikian. Al akhillahu yawma'irin Ba'buhum ba'dhum li ba'din 'adu. Al Imam Ibn Katsir rahimahullah menegaskan dalam ini أي كل صداقة li لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة adawa. semua persahabatan semua pertemanan yang bukan karena Allah maka nanti di hari kiamat akan berubah menjadi permusuhan kecuali yang persahabatan dia karena Allah azza wajalla dengan orang yang bertakwa kepada Allah akan langgeng akan terus sampai hari kiamat nanti ilal muttaqin kecuali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengerikan sehingga bukan semata-mata dunia tapi juga langsung menuju kepada perkara nanti di kemudian. Sehingga akibat jelek bersahabat dengan teman-teman jelek tidak hanya terkait dengan urusan dunia tapi juga terkait nanti dengan yang kiamat penyesalan demi penyesalan akan dirasakan oleh mereka-mereka yang di dunia ini bersahabat dengan orang-orang yang jelek, orang-orang yang jahat. Allahul musta'an. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nanti kita lebih rinci lagi para kelahikum eh, dampak-dampak negatif terkait dengan sahabat-sahabat yang jelek ini, hmm, dampak negatif dari persahabatan dengan orang-orang yang jelek. Ini beberapa ayat disebutkan seperti tadi keempat lima sekarang kita sebutkan sifat-sifat kriteria teman-teman jelek yang tidak boleh kamu jadikan sebagai sahabat karib saya tulis ada 28 disebutkan semuanya yang ini semuanya oh, jelek loh supaya antum waspada dan hati-hati Iya, kalau yang baik itu kan global. Ini selesai urusannya. Satu, al ahmak tadi itu. Jangan bersahabat dengan orang yang tolol, tolol yang dulu nyumbeki hati, bikin sakit hati, bikin jengkel gak mudeng-mudeng semua ada semua pembahasan yang diangkat gak mudeng-mudeng gak paham-paham dipahamkan juga paham-paham karena memang dia seorang amal ahsan jangan sama dia yes. daripada dia itu sakit hati Afwan ya kenal kenal baik sama dia tapi bukan sahabat karib teman antum mau jelas teman antum tidak jangan sama dia yang kedua sahibu dunia ya, yang ambisius dunia. Sudah tadi ya. Yang ketiga, Allah al-mudil. Orang yang sesat lagi menyesatkan. Ini berarti tokohnya Dai-dai penyesat umat Jelas Al-Hajir Orang-orang yang kecil. Kalau hajir itu terkait dengan perbuatan dan ucapannya ucapannya ucapan kotor-kotor, tindakannya tindakannya kotor-kotor. Al-fajir itu biasa identik dengan yang e, berbau-bau seperti itu ya, yang terkait dengan perzinaan, LGBT dan segala macam. Nah, jangan yang kotor-kotor itu. Ini jelas. Al-bakhil yang berikutnya adalah al-bakhil orang yang kikir. Oh, yes, jangan namanya. Nah, jangan tergambar ya efek ya, ya, negatifnya ya jangan ya sudah ada tahu gak mau tuh belas gitu ya nah yang keenam al fasik al fasik kalau fasik itu umum meliputi semua ahli maksiat semua ahli maksiat para itu yang ketujuh al qati' li rahimih Seseorang yang biasa memutus hubungan familianya, memutuskan rahimnya, jangan sama dia, ini orang jelek. Yang berikutnya al-kafir, orang yang kafir juga jelas jangan bersahabat dengan orang kafir. Kan ini ini sahabat ya. Kalau dunia duniawi jangan mereka lah mas. Dan sekarang persahabatan karib, jangan sama mereka. Asyirir orang yang sangat jahat. Ini lebih dikenal dengan kesadisannya, kebunisannya, bunis sadis, jahat. Jangan sama dia. Yang berikutnya sahibul lahu. Orang yang sukanya main-main, lahul walaib. Sukanya main-main aja, berhura-hura, berhoya-hoya, bersenang-senang dengan perkara-perkara semacam itu jangan. Yang berikutnya ikhwan al-jaban, yang penakut-penakut kalau yang namanya jalan itu betul-betul sifat yang tertua Kenapa? Bisa tuh bayangkan Ini orang jalan Jalan Di depan masjid situ Tahu-tahu Wah terbirit-birit Kenapa ya? ada yang halo ibu saya ada yang ikuti saya mana siapa ya banyak orang banyak ikhwan gitu ada ada bayang-bayang kita di belakang saya ya Allah itu bayang-bayang kamu sendiri ya Allah dusta. ini banget takutnya nah, ini banyak orang mau ke toilet itu takut sih teman saya teman saya mau kemana teman dia kemana toilet saya mau buang hajat itu ya. ya Allah itu didikan saya banyak orang penjara teman ini gitu jangan ya tunggu tunggu tunggu depan pintu ya coba tunggu rame banget tidak ada apa ya tahu tahu basah semuanya tidak kenapa ya tidak ada apa-apa ada jabar Nah apalagi terkait dengan masalah jaban, penakut ketika berjumpa dengan musuh. dan oh, lagi perang atau sama dia bayangannya ada kawan maju tahu-tahu dia kamu kamu kamu salah diri ya repot rasanya ya ini jelek ya namanya jawaban yang sangat nakut jangan sama dia nah, <laughs> ini akhirnya yang berikutnya nasrul matarik Seseorang yang gemar menyebarkan kejelekan-kejelekan kamu. Nasir al-mathalib Orang yang suka yang gemar menyebarkan keaiban-keaiban kamu. Jelas, jangan sama dia. Yang ke Berapa? Yang ke-13 Namanya Rahinul Mudarah Rahim itu yang tergadaikan Rahimil mudah Bahasa basi itu tergadaikan Artinya Seseorang Untuk bisa bersahabat dengan dia Antum ini harus betul-betul sering berbahasa basi Sering untuk uh, menyesuaikan kondisinya dulu, dipikir kondisif dulu, ditenangkan dulu kondisinya, baru bersahabat dengan dia. Nah, capek apa kan, Capek seperti Jangan Hah? Yang capek adalah Allah sendiri Memberatkan diri Allah sendiri Namanya Rahimil Mudar Seseorang yang untuk bersahabat dengan dia Antum harus banyak berbahasa basi Dan kan? Yang berikutnya adalah Majhulul Mawarid Wal Masakhir Orang yang tidak dikenal dari dari mana asalnya, siapa dia, keluarganya kayak apa, majhul jangan. Ini bahaya, apalagi zaman sekarang ini bahaya ya. Hmm, jangan, paham ya? Dari mana ya si? atau maksudnya mana? Ada? Nah, jangan. Ini kan di sebuah komunitas perlu dicek lebih lanjut bahaya mungkin mata-mata mungkin ada apa gitu kurang baik padahal bukan perkara yang sulit bagi seseorang untuk mengatakan saya asli Metro ada masalah Kayak gitu ya kamu dari mana dari Bandar Lampung masya Allah selesai Dulu taklim di mana? Dulu taklimnya di Bandar Lampung. Sekarang saya di Alam Enak. Ini enggak. Dari mana? Hmm, hmm, hamzi eh, pernah eh, ada namanya majhul al-masahir wal mawarib wal Yang berikutnya ya ikhwan adalah sahibul bid'ah. Yang ini pelaku-pelaku kebid'ahan. Orang-orang yang suka melakukan perkara kebid'ahan walaupun belum difonis sebagai mubtadi. Kalau yang tadi sesat menyesatkan itu ada bid'ahnya, tokoh-tokoh bid'ahnya penyesat umat. Yang ini pelaku-pelaku bid'ah yang suka mengerjakan perkara-perkara bid'ah. Jangan sama dia, kalau kamu akan terbawa dia penyimpangan dia. Yang berikutnya adalah azahid <clears throat> di akhi azahid di akhi <clears throat> Seseorang yang suka merendahkan temannya Namanya zahid di akhi Hah? Ini menunjukkan ketakutan, kecongkaan, hal sangat sangat Hmm, namanya zahid ya selalu apa ya pemulihan keutamaan teman-temannya itu nggak dianggap segera menjatuhkan temannya segera menjelajahkan temannya merendahkan teman-temannya nah, jangan sama enam yang berikutnya adalah enam tukang adu domba jangan sama dia yang berikutnya khain, pengkhianat. Yang suka berkhianat, jangan sama dia. Yang berikutnya bolum, orang yang zalim, yang membolimi hartanya orang lain suka mencuri, yang membolimi darah orang lain yang suka membunuh, yang membolimi kehormatannya orang lain yang suka menjatuhkan kehormatannya orang lain, kalau boleh jangan. Yang berikutnya mutatafirul uyub, yang suka mencari-cari keaiban saudaranya. Kalau yang sebelumnya kan menyebarkan, yang ini mencari-cari keaiban saudaranya. Nah. Yang berikutnya apa ya, Man? Al-ma'iq, ay al-hasib, orang yang hasad. Jangan, jangan nah, sama dia. Yang berikutnya al-murtab, orang yang ragu dan bimbang terkait dengan perkara prinsipnya. Jangan. Ini sifatnya kaum munafikin, buta, ragu-ragu. Yang berikutnya, sari'ul sari Sari'ul inkilab, orang cepat berubah. Tadinya A atau tahu B, tadinya baik atau jelek. Jangan. Ini nggak punya pendirian yang kuat. Yang berikutnya al-mutsabbit Adil khair yang suka membuat lemah semangat baik-baik, yang menggembosi orang berbentuk baik-baik. Selalu melemahkan semangat orang dalam mengajarkan perkara kebaikan. Jangan. Yang berikutnya ikhwan as-sabab yang suka mencaci maki, yang suka mencela. Jangan. Yang berikutnya muzayyinul maksiyah yang suka menghias-hiasi kemaksiatan. Jangan dibikin indah, dibikin bagus, dibikin orang tergiur, menyenangkan. Padahal tar kemaksiatan. Jangan. Yang berkucal khadil Al-khadil mukhadil Yang melemahkan sahabat. itu malah khadil Juga di mana al-khadil Ialah ketika sahabatnya itu Sedang diserang oleh musuhnya dia nggak mau bantu malah menyerahkan sahabatnya kepada musuh-musuh dia al khadil Al-Khadil, Berapa ya, Pak? 27. Yang berikutnya mudahin. Mudahin orang yang sudah berbahasa basi dengan mengorbankan agamanya. Namanya mudahana. Itu namanya bagudin di ajar dunia. Berbahasa basi mengorbankan agama hanya untuk meraih perkara perkara dunia. Allah Ini Semuanya ada yang berkaitan dengan masalah kebiahan Kufuran, ada yang berkaitan dengan masalah kefasikan dan rata-rata berkaitan dengan masalah akhlak tarak Juga macam-macam. Ini semuanya tidak layak antum jadikan sebagai sahabat karib. Yang paling fatal, yang paling berbahaya orang kafir, ashabul ahwa'i wal bid'ah, orang yang fasik, yang fajir, yang syirir. Ini yang kurang bagus Yang layak lebih diwaspadai barakallahu. Allah taala alam bisawab. Jam 12 kurang seperempat. <clears throat> Zuhur jam 12 lebih 10 Wis, wis, wis, wis, wis. Kita lihat dulu pertanyaan yang ada. Wis ya? Nanti akan dijelaskan lagi insya Allah dampak atau akibat jelek salah persahabatan insya Allah taala ba'da isya nanti. Berarti adab-adab persahabatannya belum. Jadi dibahas sama yang lain insya Allah. Baik, Sebelum saya melihat pertanyaan yang ada, satu hal penting yang tadi belum saya sampaikan terkait dengan masalah persahabatan ialah perlu dibedakan antara e, muamalah umum persahabatan umum dengan teman karib sahabat karib pembahasan kita tadi e, persahabatan yang karib teman dekat itu tadi perinciannya. Adapun kalau muamalah umum itu dengan semua pihak ya, baik dengan mereka secara umum perusahaan umum ini berlaku untuk semua pihak meliputi yang awam muslimin dan yang lain itu semuanya Baru, Luar biasa. Faham insyaallah. Bagaimana menyikapi saudara atau ikhwan yang banyak bergaul dengan kaum awam? Bergaul dengan kaum awam ini ada perincian. Kalau tujuannya adalah untuk mengambil hati mereka, mendakwai mereka, memperbaiki mereka, bagus. Cuman tidak harus majelis lama dengan mereka. Tidak harus ikut serta dalam perkara-perkara sia-sia yang ada pada mereka. Tidak mesti harus campur campuran gitu campuran di tempat mereka. Kenal baik dengan mereka, komunikasi yang baik dengan mereka, tegur sapa dengan mereka, salam dengan mereka, ngasih hadiah kepada mereka dengan cara-cara yang saya sebutkan tadi khutbah cuma itu. Dan muslim mendakwai mereka. Agak labas. Tapi kalau kemudian macet dengan mereka nyaman dengan mereka campuran dengan mereka di warung-warung gitu suka ngaji kiki ketawa dengan mereka segala macamnya sambil minum teh atau minum kopi mereka nya cepat cepus cepus cepus sekian batang habis dia diem saja ada itu itu juga dilarang oleh allah. Coba misalnya. Nah, jadi bedakan antara muamalah umum dengan persahabatan khusus. Jadi sama mereka muamalah umum disertai dengan dakwah. <clears throat> Bagaimana menyikapi saudara kita atau ikhwah kita yang lebih mengutamakan pekerjaan daripada taklim? Juga ikhwan ya, ini terkait dengan masalah menyikapi dunia dengan benar. Dunia dicari itu sebagai wasilah saja. Tujuan inti kita adalah untuk akhirat. Dunia itu dicari supaya kita jangan mengemis Jangan meminta-minta Nah, menjaga kehormatan diri kita, istri, anak-anak, berikan nafkah untuk diri kita dan keluarga. Selebihnya itu untuk investasi akhirat. Saudara yang itu wasilah untuk menuju kepada darul akhir. Sehingga otomatis para itu tidak boleh melalaikan kita dari ibadah, dari berpikir, dari takdir. Allah mengatakan dalam semuanya "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum Antikirillah wa mayyaf yaf'al dzalika fa ulaika Wahai orang beriman jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari pikir kepada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian justru dia merugi. Dunia mana dia mati ketika semua dari warisnya dia. Pergi ke akhirat kosong. Zikir tidak, ibadah tidak, taklim tidak, kosong Dia merugi Sehingga mencari manusia dianjurkan Yang halal dan mencari yang halal Digunakan untuk perkara yang halal <clears throat> Tapi ingat, niatnya harus baik Niatnya untuk supaya mencukupi diri sendiri Jangan sampai pengemis Yang untuk mencukupi keluarga melaksanakan kewajiban sebagai kepala, kepala, keluarga mengurusi mereka nafkah infak untuk mereka dan juga untuk investasi akhirat untuk sodako, untuk infak, untuk bantu bangun mahal, bangun masjid, kelebihan untuk berhaji, untuk berumrah dan yang lain lain Sehingga jangan sampai melalaikan dari semuanya. Justru ya, ketika pekerjaan antum yang halal tadi diiringi dengan ibadah berzikir kepada Allah dengan ilmu dengan taklim semakin indah semakin nyaman semakin tentram antum akan merasa luar biasa kehidupannya itu dapat kesuksesan antum tidak cuma tidak sombong muncul syukurnya tahajudnya Ketika ada wujud dan musibah muncul sabarnya, tidak stres, tidak panik dan segala macamnya. Itu buat daripada ilmu yang kamu pelajari Amal yang kamu kerjakan Ibadah yang kamu lakukan, Semakin disertai dan semakin Semakin barokah barokah Nah, sehingga e, ketika ada yang demikian dinasihati, ditegur dengan cara yang baik, apalagi kerabatmu sendiri. Hmm, masih kerabat saya, apalagi kerabat kamu sendiri. Kalau bisa sabar untuk e, eh, mereka. Jangan malah kamu benci atau kamu jauhi. Tapi mungkin kalau dia adalah orang-orang yang lebih mengutamakan pekerjaan daripada taklim, jadi tipe-tipe orang yang tidak untuk sahabat karim. Kenal baik, muamalah baik, tapi tidak untuk sahabat karim. Bedakan sahabat karim dengan yang umum tadi. Allah taala Bagaimana cara menasihati umi ibu suka mengikuti pengajian-pengajian Arbi'ah Ustaz yang pertama sabar Itu ujiannya itu sebagai seorang anak Yang kedua Didakwai dengan cara yang hikmah untuk mendakwahi orang tua yang tipikalnya semacam ini karena keawamannya, karena kebiasaan dia, adanya dia demikian selama ini belum tersentuh dengan sunnah, dengan ilmu dan segala macamnya. Mendakwahi mereka itu didahulukan dakwah bil hal sebelum dakwah bil maqal. Kau bil hal mendakwai mereka dengan kondisinya itu, dengan akhlakmu kepribadian muamalah kamu yang baik semangat ibadah kamu segala macamnya sebelum ceramah sebelum ini bicara ini mungkin belum bisa berbicara ibunya itu masih kolok lok masih kenceng-ceng dengan yang biasa dikerjakan tadi caranya antum lembutkan hatinya dengan akhlak. realnya jadilah Anda sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua dalam perkara yang ma'ruf atau perkara yang mubah. Yang dulunya antum cuek-cuek sama orang tua perhatian, perhatian sama ibu, nah, bantu dia dalam perkara duniawi dan perkara yang ma'ruf tunjukkan kamu sangat sayang kepada ibumu, perhatian sama ibu kamu, cinta kepada ibu kamu, bakti kepada Kamu. Ini akan merubah image dari gitu ya, Tumben nih. <laughs> Biasa nih bu, ini apa namanya nimba air sendiri nih. Sekarang kamu nih, ibu. Alhamdulillah pun belajar ilmu Oh, Ngomong-ngomong jangan bahasa ini terus. Alhamdulillah pun belajar ilmu. Ternyata saya sebagai anak harus mati pada ibu mohon maaf sebenarnya apa saya jadi seakan-akan nyalakan diri kamu sendiri padahal kamu lagi menyalakan ilmu kepada ibu itu juga berarti saling gitu. kenapa perlu keikhlasan dan perlu kalau kamu bapak ibu kan senang itu namanya mencuri hati sebelum mencuri agamanya curi hati ibu kamu tadi Nah, simpan Itu dalam perkara-perkara seluruh kehidupan antum yang ma'ruf dan yang yang ma'ruf dan yang mubah. Bukan perkara yang masuk. Terus berbeda. Insya Allah ya Pak. Ibunya teman-teman Dia akan lebih mudah Hmm. Mungkin sekian lama aku tidak bisa bicara Sulit untuk memberitahu ibu terkait dengan apa yang sudah kerjakan selama ini Belum sampai betul-betul ibu sangat berubah dan sangat senang sama kamu mencintai kamu sampai rindu kepada kamu kamu pergi sudah kemana tuh eh, eh, lele eh. baru kesana loh tuh harus setengah jam yang lalu susah deh punya anak kayak kamu nih deh nah ini sudah mulai lah ya pak di tengah-tengah muamalah tadi aku kasih pelajaran-pelajaran berharga ibro-ibro kalimat-kalimat hikmah dalam kehidupan tidak langsung menyinggung ibunya antum dan almarhumnya beliau. Tapi yang mana? Ya, dikit-dikit ilmunya masuk, ilmunya masuk, ilmunya masuk. Nih, ya. konflik tak ini dulu nih. Ngerti ke jenggot, pukul lepet oleh. Nah, gitu ya, kamu sekarang tarik di mana nih? Kok tahu tahu begini? Kok tahu perubahan begini? Mulai ada kekhawatiran. Orang sekarang begitu ya khawatir teroris, khawatir segala macam itu apa? Boten bu, alhamdulillah muslim yang baik insyaallah. Tidak anti pemerintah, taat pemerintah. Saya bukan teroris, anti teroris. Hmm. Ketika ada kecil, jalan dengan cara ini. Jangan santai gitu ya. Baru kan masuk peraturan, peraturan itu masuknya itu bukan dengan uh, mengingkari kebid'ahannya beliau tapi menjelaskan perkara sunnahnya. Jadi dibalik, paham ya sunnahnya. Uh, ibadah itu ya harus sesuai dengan contoh Allah contoh Rasul Lalu kan ya. nah, Sholatnya harus sesuai dengan contoh Rasul Caranya begini-begini terus begitu mulai masuk Tanpa dia sadari Sudah banyak ilmu masuk ke hidup tadi Pada waktunya nanti akan mudah bagi Allah mengatakan ketika ada momen yang tepat gitu ya oh, jangan yang ini sangat bermotor sekarang jangan ada apa gitu, terkait dengan penyimpangan kitanya gitu memunculkan sebuah musibah pas antum masuk sehingga butuh waktu yang panjang, yang lama, kesabaran, ketabaran, ketabahan. Minimalnya nanti sudah beramal soleh dengan berbakti pada ibu kamu. Yang kedua, antum sudah banyak membenahi poin-poin yang lain pada ibu kamu selain amal itu tadi itu sudah banyak yang kamu dapatkan tiga poin inti yang belum kamu punya pada saatnya nanti antum masuk seneng gitu ya itu enak rasanya jalan jalan yolid harap ini cara yang paling fatal gitu ya difahami insyaallah ya namanya dakwah bil hal sebelum dakwah bil Seringkali Seringkalinya untuk mendalil orang awam bicaranya dengan akhlak yang muamalah kita sebelum kita berjalan. Tentu butuh waktu lama proses, tapi insya Allah kita akan berbuat kebaikan para <clears throat> Masya Allah Ini temanya mancing-mancing hmm nah, jika temanya macam-macam nah, hmm. jika temanya macam-macam nah, banyak banget ini hebat serupa tapi tak sama ini oh ini juga ini Masya Allah Iya Oh, banyak banget ini Evan ya. Aduh. Ini segini, numpuk gini daurah khusus ini Evan. itu daurah khusus ya. Diperlukan jika keahlian yang khusus. Kalau Siapa Naik Kok Firanda merekomendasikan sementara dia Naik mengatakan salah itu kita Ya nggak tahu ya. Kenapa kok Firanda jadi begini ya? Jadi aku mestinya ngambil pelajaran. Berarti tidak beres gitu loh. Kok merekomendasikan orang-orang yang demikian kenyataannya kan gitu. Nah, nah, kelihatan deh. Ya satu sisi Zakir Naik ini dikenal sebagai seorang kristolog. Tahu kristolog ya? Ahli eh, dalam eh, memahami kitab sucinya agama-agama yang lain dan dia biasa berdebat dengan mereka dan banyak mengalahkan mereka. Namanya kristolog. <clears throat> Gitu ya. Cuman secara manhajian tidak beres. Secara manhajiah tidak beres para ulama. Di antara contoh yang paling gampang yang aku dengarkan sendiri ketika dia di Indonesia ini mengatakan salaf itu bid'ah. Ya, sangat sangat cukup untuk menilai sejauh mana dia dalam mengambil Kalau di sore yang sunni selagi tidak bakal ngomong ini. Barang yakni dan cukup juga bagi atom untuk menilai kapasitas seorang dokter MA LC Kirana. Para Allahumma jadi antum ngasih informasi sama saya ini sekarang. Iya, saya pribadi belum belum tahu secara langsung. Tapi secara benar ya omongan ini ya. Jangan-jangan isu ini betul. Betul ya. Saya kira yang mengatakan salah itu benar. Nah, kalau betul itu jadi jawabannya Allah. Allah taala alam Mohon nasihatnya bagaimana jika seorang ikhwan Sholat pardunya 82% masuk Bahkan sampai tidak ikut sholat jamaah di masjid Karena terfitnah oleh dunia Masya Allah Ini dibahas tadi Kita mengatakan Untuk apa dunia dia kejar Untuk apa Perkara yang sangat parah Jangan sampai dunia yang dia kejar tadi melalaikan dia dari zikir kepada Allah justru dia akan merugi dunia dan akhirat. Tapi antum pikir-pikir ya, ya. Ada seseorang yang mengejar-ngejar dunia, sibuk dengan yang namanya dunia, lupa jamaah, lupa ibadah, Saya mau tanya sama saya, Apakah dengan dia lebih bersemangat mencari dan mengejar dunia Takdirnya dia berubah lebih baik rezekinya dia Jawabannya tidak Rezekinya orang sudah dibagi-bagi oleh Allah Azza wa Jal Sudah ditakdirkan dari sonolongnya Ini orang mampu, ini orang tak mampu, ini sedang-sedang Sudah Sudah Rezeki itu tidak datang karena kesungguh-sungguhan kamu dalam mencarinya. Rezeki tidak bakal hilang dengan engkau biasa-biasa dalam mencarinya. Rezeki sudah bakal datang pada engkau selama kamu masih hidup akan datang semuanya. Ya kita disuruh ikhtiar, tapi ingat ikhtiarnya ada aturan mainnya, tidak boleh melalaikan kita dari pikir kepada Allah. Baik, saya mau tanya yang kedua. Dia begitu semangat untuk mengejar dunia sampai melupakan dan segala macam. Kehidupan dia berubah drastis. Ketadinya biasa tahu-tahu wah mentereng gitu, rumahnya tahu-tahu besar, mobilnya mewah, berani istri kedua segala macamnya begitu. Ada perubahan yang drastis ya, Mungkin dua ada. Yang pertama adalah ya gini-gitu aja keadaan dia yang nggak berubah buka usaha dari mulai pada subuh sampai jam 10 malam pulang capek <laughs> sebelum subuh berangkat lagi tidak ada perubahan sama sekali apa yang kamu kerjakan sudah capek sudah rezekinya gak berubah-berubah ya gitu-gitu aja utang sama baiknya utang modal segala macam ibadah dia berantakan rugi atau jawabannya kedua, berubah Ustaz. Wah semakin lama semakin lancar rezekinya semakin mewah kehidupannya Ustaz. Dulu di sini ya, paling paling jelek dia Ustaz. Pupuk cerita Ustaz. Kalau sekarang udah beli lahan baru paling luas dari semua yang ada, mentereng rumahnya dia Ustaz. Sobatnya, Masya Allah. Pertanyaan berikutnya, apakah apakah dia bawa kalau lagi? Di bawah serta mobilnya, di bawah serta itu rumahnya, bawah serta semua harta bendanya. Jawab Untuk siapa ya? Untuk yang di rumah kamu yang capek, kamu yang letih, kamu yang susah payah, batik tulang, repek-repek, terus keringet, saat telek. Yang berbahagia menikmatinya orang-orang yang di rumah kamu meninggal dunia tidak ada amal, tidak ada apa masuk ke alam akhirat, kamu yang merana, kamu yang sengsara. Begitu datang memati diantar ke alam kubur, Rasul mengatakan dia berintihita darah. Yang mengikuti sang mayat ada tiga, tiga pihak Diikuti oleh hartanya, keluarganya, dan amalnya Begitu sampai di kuburan yang pulang dua Yang pulang anak sama kerabat Harta sama anak-anaknya Yang menyertai dia adalah amal Gak ada jaminan harta kamu tadi akan langgeng Ketika anak-anak kamu tidak ditarbiah dengan tarbiyah yang benar Tidak bakal lama hancur Rebutan orang Islam macam yang kecoh hancur berantakan lah dunia kamu dapatkan Walau kebahagiaan dunia kamu dapatkan Walau anak kamu bahagia dunia itu tidak yang kamu berantakan Ingat ini bukan berarti tidak melarang orang menjadi maisha. Silakan. Sekuat tenaga, sebatas yang kamu mampu. Tapi ingat, yang mubah, yang halal digunakan untuk perkara yang mubah, yang halal yang syar'i. Dan ingat, tidak boleh melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Azza wajalla Ingat, ibadah kepada Allah bukan penghalang rezeki, justru ibadah kepada Allah yang memberkati rezeki tadi. Barakallahu. sampai di benak kok begitu. Kelamaan ibadahnya justru kalau kamu ibadah dulu, baru harus Tambah lain. Ketaatan kepada Allah Membawa keberkahan rezeki Ketaatan kepada Allah Tidak mungkin menahan rezeki seorang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bonus lebihnya nanti akan kita kasih kita baca lagi insya Allah setelah isya nanti simpan pertanyaannya yang saya sendirikan ini juga disendirikan saja membutuhkan daurah khusus dan ilmu khusus. Wallahu a'lam bishawab yang paling kita insyaallah. Sudah masuk ya? Nah, kita masih wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Demikianlah tadi Khonifuddin Rahimani wa Rahimakumullah Sesi yang keempat bersama Al-Ustaz Muhammad Abdurin Hafizahullah Ta'ala Dalam Daurah yang bertemakan akibat setelah memilih teman untuk kajian al Ustaz Muhammad Afifuddin insyaallah taala akan ada lagi ba'dal isya. Adapun untuk kajian ba'dal asr insyaallah taala akan diisi oleh Al Ustaz Abdul Mu'ti hafizahullah taala. Demikian informasi dari kami, kami yang bertugas dari studio Radio Sunnah Al Sunnah eh, Studio eh, Radio Al Sunnah Lampung mengucapkan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.